سورة al سورة yang menyebutkan tentang kejadian hari kiamat. Nah, sebagai Allah dengan surah Al-Qiyam. yang berarti diri. Berdiri di hadapan Rabbul Alamin. Hari kiamat dikatakan hari kiamat karena dia seluruh manusia, seluruh makhluk akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firmannya, nya "Yauma nasu li rabbil alamin." Yaitu pada suatu hari ketika seluruh manusia mereka berdiri di hadapan Rabbul Alamin. Tariknya, hari di mana mereka berdiri di hadapan Allah Subhanahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bi yaumil qiyamah. La uqsimu bi yaumil qiyamah. Aku bersumpah di yaumil qiyamah dengan hari kiamat. Maidah التي كتبها التبريوي رحمه الله لا ليست لها هنا نافية ولا زائدة وإنما أتى بها للاشتفاء والاهتمام لما بعده ولكثرة الاتيان بها مع اليمين لا يستغرب الاستفتاح بها فتفضل رحمه الله kalimat la makna la di sini bukan artinya nabi kenabian tidak bukan Wala zaidah atau la bermakna tambahan, bukan pula. Inna ma'asa bihalil istifta. Fungsi la di sini adalah untuk pembukaan. Kalimat membuka. La. Oleh tenang dan di dalam terdapat sesuatu yang sangat penting. Apakah yang dikatakan tadi? ini? Penting daripada kalimat setelah la tersebut. Yaitu uksin di yaumil qiyamah. Ditambah lagi di awal dengan sumpah. Suatu perkara yang sangat penting ditambah dengan sumpah Rabbul Alamin uqsim di yaumil qiyamah aku bersumpah dengan hari kiamat itu al-ba'th ba'da al-maut wa qiyamun nas min quburihim yaitu al-ba'th ba'da al-maut kebangkitan setelah kematian dan berdirinya mereka manusia min quburihim daripada kuburan-kuburan mereka Doma wukufuhum. Kemudian berdirilah mereka. Setelah keluar dari kuburan-kuburan mereka. Fa'idha nufiqa fitsur. Fa'idha hum minal ajdati ila rabbihim yang sunum. Maka disiapkanlah sarusakala. Maka tiba-tiba saja mereka keluar dari ajdas, dari kuburan-kuburan mereka ila rabbihim yang sinun. Berjalan menuju Rabb mereka dalam keadaan bercepat-cepat. Keberadaan nanti di hari kiamat. Wukufuhum, kemudian mereka berdiri. Yantadhiruna ma yahkumu bihi Rabbu alaihim. Menanti apa yang akan Allah hukumkan atas diri-diri mereka. Dari perbuatan-perbuatan mereka, apakah yang berkait kepada diri mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Atau muamalah mereka kepada mereka sesama manusia, sesama kaum muslimin, atau bahkan yang kafir sekalipun. Atau juga kepada hewan, kepada hewan Sampai-sampai kata Nabi, seorang wanita ada yang masuk surga. Disebabkan karena wanita tersebut mengikat seekor kucing yang tidak dibiarkan atau tidak diberikan makan, tidak pula diberikan minum. Tidak dilepas. Tidak memberikan makan, tidak memberikan minum, tidak pula membiarkan dilepas. Kucing tersebut untuk mencari makan sendiri, maka dia masuk ke dalam neraka masuk ke dalam neraka. Ini adilnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Firman Allah dalam hadis Qudsi, Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi. Wahai hamba-hambaku ketahuilah, sesungguhnya aku telah haramkan atas diriku. Kezaliman, kezaliman, yaitu meletakkan sesuatu yang bukan pada tempat. Kezaliman yang paling agung, yang paling besar, yaitu kezaliman hamba kepada Rabbnya. Kezaliman seorang hamba kepada Rabbnya, Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia berikan ritual ibadah, ketika dia arahkan, dia tunjukkan, dia niatkan jenis-jenis peribadatan, tapi bukan kepada penciptanya. Dia berikan kepada kuburan, dia berikan kepada malaikat, dia berikan kepada orang-orang soleh yang mereka di dalam kuburan-kuburan mereka. Dia berikan kepada arwah-arwah yang ada di gunung, arwah-arwah yang ada di lembah. Padahal Allah tidak pernah menurunkan satu bukti pun kepada mereka. Tahu dari mana mereka? Bahwasanya ada arwah gentayangan di gunung-gunung, ada arwah gentayangan di gua-gua, di lembah-lembah. Sementara mereka ketika tidur, ketika mereka tidur, warahmatullahi wabarakatuh, seluruh manusia mufakat. Bahwasanya seorang yang hidup itu terkumpul pada dua zat. Yang pertama antisem tubuh, yang kedua ruh arwah. Setiap manusia yang hidup memiliki dua. Yang pertama jasadnya ada, yang kedua ruhnya maka dikatakanlah makhluk hidup. Maka apabila berpisah salah satu daripada keduanya, maka dikatakan dia telah wafat, meninggal. Mereka sepakat, setiap manusia, mereka memiliki ruh. Akan tetapi ketika mereka tertidur, tidak ada satu pun lima mana mereka. Tidak ada satu pun makhluk yang mengerti di mana ruhnya ketika dia sedang tidur. Apakah bersembunyi di balik lemari? Atau di tempat-tempat tertentu? Mereka tidak bisa menjawabnya. Lantas bagaimana mungkin sekarang ketika mereka arwah-arwah para leluhur, ketika mereka telah wafat di kubur dalam kubur-kubur mereka, kemudian mereka menyatakan sekarang ada di lembah, sekarang ada di gunung, sekarang ada di gua-gua. Ada kata ini kebiasaan. Sebagai mereka manusia memberikan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala maka ini adalah bentuk kezaliman yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Kenapa dikatakan zalim? Karena dia telah menyamakan, mensejajarkan yang, yang maha mulia, mensejajarkan yang maha sempurna dengan makhluk yang banyak kekurangan dan aibnya. Enak sekali kalau begitu Allah subhanahu wa ta'ala disamakan dengan makhluk. Hada huwa zulmun. kiamat. Bagi mereka orang-orang yang kufur, bagi mereka orang-orang yang mukmin, mereka mendapatkan ganjaran yang setimpal di hadapan Rabbul Alamin. Wala uqsimu bin nafsi lawamah. Dan aku bersumpah. Bin nafsi lawamah. Dengan jiwa yang lawamah. Yang suka mencari. Jiwa yang suka mengeluh وهي جميع النفوس al-khairah wal fajirah yaitu seluruh arwah-arwah jiwa-jiwa yang mereka khairah jiwa-jiwa yang baik wal fajirah atau jiwa-jiwa yang jelek dan buruk jiwa terbagi tiga di dalam Al-Qur'an yang pertama aisyah jiwa yang sukanya lawam yang suka mencaci yang suka mengeluh lawam suka mencaci dirinya sendiri Suka mengeluh. Mengeluhkan apa yang ada pada jiwa tersebut. Kemudian yang kedua, jiwa yang suka memerintahkan kepada perkara-perkara yang jelek. Sebagaimana, sebagaimana firman Allah pada kisah Yusuf, وَمَا أُبَرِّئُ inna nafsa la ammaratun بِالسُّوءِ Sesungguhnya saya tidak membersihkan diri saya dari pada dosa. Karena sesungguhnya yang namanya jiwa la ammarah lalu memerintahkan kepada keburukan-keburukan. Jiwa yang model kedua. Jiwa yang suka memerintahkan kepada kehinaan. Jiwa yang suka memerintahkan kepada Subhanahu wa taala, "Ya ayatuhan nafsul mutmain, Wahai jiwa yang mutmain, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang tentram, wahai jiwa yang sentosa. Irji'i ila rabbiki radiyatan marziyah Kembalilah kamu menuju Rabbimu Ila rabbiki radiyatan marziyah kepada tempat yang kamu ridha dan dirimu. Ini tiga pembagian jiwa di dalam Al-Qur'an. Adapun lawama itu dilakukan jiwa-jiwa mereka orang-orang yang baik atau jiwa-jiwa keburukan ini sunniyat lawama dikatakan lawam lekatrati salun disebabkan karena lekatrati salun terlalu banyak mengeluh jadi dikatakan lawam banyak mengeluh watarat dadah dan suka bimbang wa'adamu kudukiha dan juga tidak kokoh. Banyak mengeluh, sering bimbangnya, dan tidak kokoh. Ala adati min ahwaliha, tidak kokoh di atas pendiriannya. Ini jiwa pada umumnya. Waliannaha indal mauti taluhu sahibuha. Oleh sebab itu, tatkala pemilik jiwa tersebut akan mati, ketika arwahnya dicabut ketika arwah dicabut dari tujuh kaki naik ke atas leher kemudian keluar daripada tubuhnya lalu mustahibuha maka jiwa tersebut akan mencaci dirinya sendiri Alamah fa'alat banakul mu'min terhadap perbuatan yang telah dia lakukan apalagi orang-orang yang zalim ketika mereka keluar daripada tubuh-tubuh mereka mereka sadar dirinya belum melakukan persiapan. Oleh sebab itu banyak dalam ayat Al-Quran menyebutkan betapa celakanya mereka, betapa ruginya mereka. Dimulai dari keluar, keluarnya roh mereka daripada jasad-jasad mereka. Kemudian ketika nanti di masyar, kemudian nanti ketika di hari kiamat, ketika di dalam neraka. Mereka semua mengeluh akan perbuatan diri-diri mereka yang kurang أن تقول النفس يا ala على ما فرطت في agar jiwa nanti tidak mengatakan kami turunkan Al-Quran, kami turunkan kita, kami utus para nabi. Fungsinya untuk kami menegakkan hujah. Supaya mereka manusia tidak lagi mengatakan nanti dari depan Allah. Ya allah taala ma fi jambillah. Ya Allah, Tuhan celaka saya. Betapa ruginya saya. Ketika dulu saya tinggal di muka bumi. Farratu fi jambillah. Saya suka melalaikan. Meremehkan daripada perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika nanti dihadapkan di jahannam wa si'a yawma idin di jahannam yawma idin yatazakaru insanu wa anna lahu zikra yaqulu ya laitan qaddam li hayati duhai celaka saya duhai celaka saya kenapa saya tidak menyiapkan bekal untuk pertemuan dengan kehidupan yang hakiki celaka saya ya laitani qaddam li hayati celaka saya Kenapa saya tidak menyiapkan bekal? Kenapa saya tidak beramal untuk mendapatkan kehidupan ini, kehidupan akhirat? Kenapa mereka? Balnafsul mukmin bahkan jiwa orang mukmin sekalipun mereka akan menyesal. Kalau nusahiru hafi dunia menyesal ketika mereka lepas daripada jasad atau daripada jasad-jasad mereka ketika mereka meninggalkan dunia. Ada ma'asala minhum min tafriyata ketika mereka tinggalkan dunia sementara mereka mati dalam keadaan kurang bekalnya. Wadaktir, demikian pula kekurangan, remehan terhadap syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita barakallahu fikum. Mereka para ulama, Siddiqul Akbar, Abu Bakar Siddiq, radhiyallahu ta'ala. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala ketika beliau wafat bahkan telah diketahui secara umum telah diketahui bersama bahwasanya beliau termasuk seorang yang dijanjikan al-jannah berupa jannah surga seorang yang telah mendapatkan syahadat mati dalam keadaan melakukan ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin هذا هو عمر رضي الله تعالى عنه akan tadi barakallahu fikum ketika beliau sudah wafat ketika beliau dipanggil oleh putranya bernama Abdullah maka beliau memerintahkan untuk menjatuhkan pipinya. Maka diletakkanlah wajah Umar di atas sana, kemudian menempel pipi kanan beliau kepada tanah. Kemudian mengatakan, Wainak wa um, celaka kamu wahai Umar, celaka pula ibumu wahai Umar. Laula ayyaksirullah, Allah Allah tidak mengampuni. Subhanallah. Kita sudah mengetahui berapa banyak musuhan, berapa banyak kemenangan-kemenangan tertaklukan bawah komando Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala sama sekali tidak dilihat. Sama sekali beliau tidak menoleh kepada amalan-amalan solehnya. Beliau khawatir. Beliau khawatir. Jangan-jangan beliau tidak selamat. Lantas bagaimana dengan kita? Demikian pula Abu Hurairah radhiyallahu taala ketika beliau wafat atau sedang sakaratul maut, maka murid-muridnya mengatakan mazaki. Kenapa Anda menangis? Wahai Abu Hurairah radhiyallahu taala, "Wa ma ana wallahi maka sungguh dijawab oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala. Demi Allah saya nangis bukan bagaimana kalian. Saya menangis demi Allah bukan karena takut akan kehilangan kepada dunia. Akan tetapi saya khawatir, saya menangis disebabkan liqillati zati. Disebabkan karena minimnya. Minim sekali bekal yang saya miliki. Subhanallah. Berapa banyak hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala bahwa banyak manusia mendapatkan hadis dengan sebab Abu Hurairah radhiyallahu taala. Sementara Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan ballighu anni walau ayat, sampaikan kabar dariku meskipun satu ayat saja. Meskipun satu hadis sampaikan kepada manusia. Apa fungsinya? Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam sangat mencintai umat. Nabi Shallallahu alaihi wasallam sangat mencintai manusia. Karena ucapan yang disampaikan oleh Nabi adalah hidayah. Yang disampaikan oleh Nabi adalah wahyu, wahyain, dua wahyu yang Allah berikan kepada Nabi. Yang pertama Al-Quran, yang kedua sabda Nabi. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa ila wahyun yuha. Tidaklah yang diucapkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah hawa nafsu. In huwa ila wahyun yuha. Hanya hanya saja yang diucapkan oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wahyu yang kami wahyukan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ucapan Nabi ketika disampaikan maka itu petunjuk. Dan Nabi sangat cinta kalau ada orang yang dengan setiap ucapan Muhammad, dengan setiap ucapan yang beliau ucapkan, maka terpatrilah di dalam hatinya. Menancap di dalam hatinya, tumbuh keimanan, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setiap ucapan Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sementara beliau telah mengatakan man sana fil Islam sunnatan hasanatan. Siapa yang membuat contoh di dalam Islam dengan contoh yang baik, falahu ajruha wa ajru man amila biha, maka dia mendapatkan satu pahala dan pahala orang-orang yang mengikutinya. Berapa banyak manusia telah mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebab hadis. Seandainya ratus miliar manusia masuk kepada Islam, mereka semua mendapatkan pahala kemudian pahala tersebut sampai pula kepada Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengingatkan, "Sallu anna wa ayat." Sampaikan kabar dari itu meskipun satu ayat. Berapa banyak hadis yang disampaikan Abu Hurairah? Radhiyallahu ta'ala. Ribuan. Maka tapi perhatikan bagaimana beliau. Beliau tidak percaya diri. Beliau tidak bangga dengan amalan yang telah dia kemasi. Beliau tidak serta-merta menjadi takjub orang yang cukup dalam waktu tiga tahun atau sekitar ini Ternyata mengungguli seluruh para sahabat semuanya. Bahkan istrinya Rasul sendiri, Aisyah, radhiyallahu taala anha. Ternyata Abu Hurairah unggul dalam bidang hadis. Radhiyallahu taala anhu. Akan kami perhatikan bagaimana ketika beliau hendak almu ketika almu hendak mencabut diri, beliau katakan, mungkin tidak betapa sedikitnya sedikitnya bekal yang sudah aku siapkan untuk berjumpa dengan Rabbul Alamin. <clears throat> Maka mereka orang-orang mukmin pun mencela, mencela diri diri mereka sendiri. Kenapa? Saya tidak melakukan kebaikan-kebaikan. Kenapa? Saya menunda kebaikan-kebaikan. Kenapa? Saya lalai daripada Allah, Mereka mencela untuk diri diri mereka sendiri. Ada nakasan min من تفريط وتصير بحق من الحقوق أو مصلحة mereka tafsir merasa kurang merasa kurang di dalam menunaikan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala atau lalai lalai daripada zikrullah wa jami'ul wa jami' wa jam'u bain al-aqsam bil jazaa' 'ala al-jazaa' wa bain mustahiq al-jazaa' ثم أخبر مع هذا أن بعض المعاندين يكذبون بيوم القيامة setelah Allah kumpulkan antara sumpah dengan balas. Balasan dan apa yang akan terjadi bagi mereka. Allah katakan ayat sabul insan alan najma'a Kemudian mereka manusia menyangka. Mereka manusia mengira karena na'na gharar bahwasanya kami tidak akan mengumpulkan tulang-tulang mereka. Mereka menyangka bahwasanya tidak ada hari kiamat. Ini keyakinan mu'adzim. Allah kabarkan bahwasanya sebagian mereka orang-orang yang menentang para dusta hari kiamat mereka mereka mengira, mereka menyangka, mereka meyakini bahwasanya tidak akan mungkin terjadi hari kiamat. ada maut. Tidak mungkin akan ada hidup setelah kematian sebagaimana firman-Nya qala man yuhyil 'idhama wa mereka katakan siapa yang bisa menghidupkan tulang-belulang yang sudah hancur menjadi debu kemudian dihidupkan kembali ucapan orang-orang kafir فاستبعد من جهله وعدوانه قدرة ala على خلق maka mereka menganggap aneh dengan sebab kebodohan mereka dengan sebab permusuhan mereka kepada Allah Rabbul Alamin, mereka curiga dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kalau Allah mampu untuk menciptakan tulang belulang anak ini imadul ibad imadul badan yang mana merupakan tonggak bagi badan bagaimana mungkin kalau tonggaknya sudah rapuh sudah hancur menjadi debu kemudian menjadi manusia lagi aneh alaihi maka Allah membantah ucapan mereka ولا قادر على أن نسوي كمان فتنسى ذلك نتيجة فكم كم قادرين تكون قادر أقواك على أن نسوي banana untuk kami menyempurnakan bangunan sampai kepada jari jemari kalian. Hai akrafa asabihi wa yadami. Jangankan tubuh kalian. sampai ujung-ujung jari-jari tangan-tangan dan kaki-kaki kalian kami sanggup kepada Allah. Bekerja yuhi alladhi ansha'aha awwala marrah. Ketika mereka bertanya, "Qala ma yuhyi al-'idhama wa yarami?" Siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang ketika sudah hancur rapuh Tempatnya ketika seorang kafir kemudian datang membawa sebuah tulang yang sudah dihaluskan kemudian disampaikan kepada Nabi. Siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang sudah hancur? Kurang ajar sekali. Lancang sekali orang ini kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau jawab ucapan mereka, oh, wala yuhiha alladhi amsha'aha awwala marrah. Katakan kepada mereka, Sesungguhnya akan menghidupkan tulang belulang tersebut yang sudah hancur berkeping-keping sudah menjadi debu. Manusia sudah mati dimakan usia atau dimakan oleh tanah. Maka yang menghidupkannya adalah yang pertama kali mengadakannya. Padahal mereka sudah tahu. Mereka sadar. Manusia tahu, sadar bahwasanya dirinya ketika sebelum ada penciptaan. Maka dirinya bukan apa-apa belum ada penyebutannya, siapa dia. Kemudian setelah itu Allah ciptakan. Dimulai daripada Adam alaihissalam. Maka kul yuhyi hadadi ansya'aha awwal marrah. Maka katakan kepada mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menghidupkan kalian adalah yang telah menciptakan kalian dahulu pertama kalian sebelumnya adalah tidak ada. Dialah yang menciptakan kalian. Maka mereka merasa aneh. Merasa aneh terhadap perbuatan Allah yang akan menghidupkan yang akan membangkitkan, yang akan menghidupkan orang-orang yang telah mati, kemudian menghitung akan hisabnya dan memberikan ganjaran yang setimpal. Maka kata Allah, وَذَلِكَ مُسْتَلْزِمٌ لِخَلْقِ جَمِيعِ الْأَجْزَاءِ الْبَدَنِ لأن إذا وجدت الأنامل والبنات فقد تمت خلقت خلقة الجسم atau al-jasad walaysa inkaru li qadratillah ta'ala usuran maka sudah mesti sudah sangat bisa dipastikan. Sudah menjadi kepastian, kemestian. Allah akan menciptakan seluruh tubuh. Seluruh badan. Kalau tulang belulang atau kalau jari jemari, urat-urat saraf saja bisa dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang namanya badan sempurna Allah yang mampu sampai ke ujung pun sudah jadi. Tentu bagian tengahnya, bagian kepalanya, bagian tubuhnya. Itu sudah sempurna. Maka mereka katakan, <clears throat> mereka menghindari daripada kekuasaan Allah di dalam hal pentingkan. Bahkan Allah katakan, Wala qadirina ala amusawiya banana, bal yuridu insanu yakfiru amam. Bahkan sekali-kali tidak mereka manusia. Mereka manusia yuri, mereka menginginkan. Yakfiru amam. Untuk melakukan dosa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fujur, dikatakan Al-Fujur, yaitu Al-Kathib ma'ad-ta'ammud. Mendustakan dengan sengaja. Mereka tahu bahwasanya Al-Haq ada pada kitabullah. Mereka tahu bahwa bahwasanya kebenaran apa yang dibawa oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi mereka sengaja menentang Allah, menentang Rasul, dan mereka sadar mereka sedang melakukan kemaksiatan mereka sadar. Ini keberadaan mereka. Oleh sebab itu Allah katakan balili bil insan lihat juru amama. Bahkan mereka manusia sangat menginginkan untuk melakukan kemaksiatan amamahu di hadapan dia Allah Subhanahu wa taala. Yas'alu ayyana yawmal yawmal qiyamah. Sehingga mereka dengan mengecek, mereka menghinakan kapan hari kiamat. Kapan tegaknya hari kiamat, wahai Muhammad? Kapan tegaknya hari kiamat? pertanyaan bukan minta bimbingan. Kalau pertanyaan minta bimbingan bagus, Nabi mengatakan ala as su'al, bukankah penyakit kebodohan adalah bertanya? Ini seharusnya anjuran untuk bertanya. Tapi kalau pertanyaan-pertanyaan ina dan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya untuk menentang, maka tidak ada kebaikan padanya. ini. Mereka bertanya, kapan hari kiamat? Buktikan Bahkan di antara mereka mengatakan Rabbi Rabbi ja'alni atau Rabbi Rabbana ajil lana qitana qabla yaumil hisab. Ucapan mereka. Allah jelas sekali. Mereka menantang menantang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka berdoa apa bunyi doanya? Rabbana ajil lana qitana ya Allah segerakan azab untuk kami. Qabla yaumil hisab. Sebelum engkau azab kami nanti di hari hisab. Tertawa mereka. lancang sekali. Mereka menantang nabi mereka. Mulai daripada Rasul yang paling pertama itu Nuh alaihissalam sampai yang belakangan ternyata ucapan mereka sama penentangan kepada mereka para rasul bahkan ucapan yang sangat mengerikan yang mereka tidak tahu dampak daripada apa yang mereka ucapkan mereka berdoa Rabbana ya Allah ajil lana segerakanlah bagi kami azab ciptana bagian azab untuk kami qabla yamin hisab sebelum datangnya hari kiamat. Kalau memang ada hari kiamat dan ada azab, maka perlu sekarang aja azabnya. Lancang sekali. Maka Allah katakan, ma yang duru ha'ulai illa sayhatan wahidah. Maka tidaklah mereka menunggu kecuali kepada suatu kikikan, suatu suara yang sangat menggemuruh yang akan menjemputkan jantung-jantung mereka. Maka ketika Rasul didustakan, mereka para Rasul didustakan, maka Allah memberikan nasihat kepada Nabi. Isbir ala ma yakulun. Sabarlah. Sabarlah terhadap apa yang telah mereka ucapkan. Ala raksihim. Nah yang paling lama berdakwah. Nabi siapa? Nabi yang paling lama harus berdakwah. Nabi siapa? Yang paling sabar berdakwah. Lama sekali dakwah. Hmm? Berapa Nabi Nuh Nabi Nuh salam. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumi falabitha minhum wa falabitha fihim alfa sanah illa khamsina aman. Sungguh kami telah mengutus seorang rasul yang bernama Nuh kepada kaum Dan Nuh salam tinggal bersama mereka. Seribu kurang lima puluh. Dengan ratus lima puluh tahun. Kemudian Allah katakan, Wama amana ma'ahu illa qalil dan tidak ada yang beriman bersama Nuh alaihissalam illa qalil kecuali sedikit. Ada yang tahu jumlahnya berapa? Berapa jumlahnya pengikut Nuh? 950 tahun berdakwah berapa pengikutnya? Allah katakan wama amana ma'ahu dan tidaklah ada yang beriman bersama Nuh illa qalil kecuali sedikit saja. Apa jumlahnya? Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala menyebutkan Samanina rijalan wa nisa 80 orang subhanallah seribu kurang gocap kurang 50 pengikutnya cuma 80 la haula wala quwwata illa billah laki-laki dan juga wanita, suami mereka dan juga istri mereka diajak ke atas perahu ternyata cuma 80 orang subhanallah maka nikmatun azimah, nikmat yang besar. Ketika seorang hamba diberikan nikmat berupa hidayah, hidayah taufiq, hidayah irsyad, hidayah ilham, hidayah kepada bimbingan, hidayah kepada Islam, hidayah kepada taufik, hidayah kepada ilham. Seorang diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai apa yang Allah besar Maka disitu disyukuri nikmat tersebut. Sebagaimana ucapan Yusuf alaihissalam tentang tauhid. Nabi Yusuf alaihissalam menyebutkan tentang keutamaan tauhid. Zalika fadlullah alaina wa ala nas. Tauhid itu adalah fadlullah. Keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala atas kami. Yusuf, bapaknya Yakub, bapaknya Ishak dan bapaknya Ibrahim. Alaihi wassalatu wassalam itulah anugerah Allah atas diri-diri kami atas keluarga kami Yusuf alaihi wassalam atau alaihi wassalatu wassalam. Wa demikian pula itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memberikan ilmu yang dengan sebab ilmu tersebut maka kenangan orang hamba kepada penciptanya sehingga dia akan menempuh jalan untuk mendapatkan keridhaan Itu Allah. Keutamaan dari Allah atas para nabi dan juga kepada manusia secara umum. Walakin aktsaran nasi la yashkurun. Akan tapi kebanyakan mereka manusia tidak mensyukurinya. Berapa banyak mereka kenal tauhid, tapi ternyata tidak menyentuhnya. Berapa banyak di antara mereka kenal tauhid, tapi tidak menjaganya. Berapa banyak di antara mereka kenal tauhid, tapi tidak mensyukurinya. Akhirnya hilang begitu saja. Na'udzubillah. Nasallallahu alaihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تفضل بارك الله فيك